Oh ibadahnya tekun tapi di luar anaknya tetap begajulan Di rumah ibadah di luar begajulan Bisa dikatakan STMJ Sholat terus maksiatnya jalan Nah gimana nih Ustaz? Hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati Kalau mengenai orang tua ada kegalauan orang tua yang patut kita jadikan contoh dalam Al-Quran yaitu kegalauan Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika kumpul dengan anak-anaknya satu-satunya yang mengganjal perasaan beliau adalah pertanyaan ma ta'buduna min ba'di kalau satu saat bapak tidak ada kamu nyembah apa nak kamu jadi hambanya siapa nak? Masih jadi hamba Allah atau pindah jadi hamba yang lain? Ayo kita jujur, kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu murah, yang mahal diakui. Saya hamba Allah kata saya. Berapa banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba setan. Hamba nafsu, hamba dunia, hamba jabatan, tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Jadi pendidikan harus diarahkan bagaimana agar anak menjadi hamba Allah yang total. Dia boleh pejabat tapi dia hamba Allah. Dia boleh pengusaha besar tapi dia hamba Allah. Dia boleh orang penting tapi dia hamba Allah. Nilai kehambaannya tidak bergeser. Itu yang pertama. Yang kedua, memang banyak di antara kita ibadah terjebak pada rutinitas ritual. Tidak punya dampak dalam membentuk pribadi. Itu yang akibatnya sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau tapi nyolongnya lebih gede. Bingung malaikat bagaimana nyatetnya. Padahal ibadah yang dikerjakan dengan baik pasti punya dampak dalam membentuk pribadi orang yang melaksanakannya. Atharun fi takwimi akhlaqil khaimi biha. Punya dampak dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu. Kita ambil puasa misalnya. Hal terpenting dari puasa misalnya disiplin. Barang yang halal bisa ditunda. Coba Ramadan itu tempe halal maghrib tahu halal habis maghrib itu barang halal itu itu disiplin luar biasa menunda saja air kelapa halal tapi habis maghrib istri sendiri halal habis terawih habis terawih barang halal bisa ditunda itu kan disiplin. Contoh lain, kalau tengah hari Ramadan kita sholat zuhur. Waktu sholat zuhur, sebelum sholat zuhur kita berwudu. Waktu berwudu kan kita berkemur. Umpama waktu berkemur kita korupsi. Dikit aja airnya kita minum, saya yakin jangan KPK. Teman wudu sebelah juga nggak bakal tahu itu. Apa sih yang bikin kita nggak mau? Allah di mana? Aina Allah? Allah di mana? Ini sekarang Allah juga ditekan. Eh, kamu korupsi ya? Iya. Tuhan kan tahu. Biarin Tuhan mah tahu nggak ribut. Tuhan nggak ribut. Tuhan juga ditekan. Bagaimana korupsi mau selesai kalau pejabat-pejabat kita disiplinnya takut atasan tapi nggak takut Tuhan? Sama anak muda naik sepeda motor ngebut, muang, lampu merah nyodok terus, di stop sama polisi. Prit, iya pak. SIM ada pak. SNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada bapak. <laughs> Ini Itulah disiplin kita sekarang. Itulah disiplin kita. Padahal kalau saya melihat seluruh konsep keagamaan kita muaranya pada disiplin kok. Syahadat. Soal apa itu? Disiplin keyakinan. Punya akidah lalu disiplin. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Maka saya tidak akan menyembah kecuali Allah. Tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Disiplin. Sekarang beda disiplinnya separuh-separuh. Solat menghadap Allah, mau dagangan laris menghadap mbah. Ini namanya iya karena na'budu wa mbah nasta'in. Enggak boleh itu paket. Wawunya wawu ma'iyah kan. Iya karena na'budu wa Iyaka wawunya tuh wawu ma'iyah itu paket nggak boleh bisa. kalau kepadamu kami menyembah kepadamu juga kami mohon pertolongan disiplin saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah Nabi terakhir tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad harga mati titik disiplin ada yang ngaku jadi Nabi wajib tidak percaya jenggotnya nyengser pak masa bodoh mau sorbannya kayak Batman gak ada urusan disiplin sholat disiplin waktu Ung prajurit itu kalau sehari semalam lima kali wajib lapor komandan masa mau lapor yang tidak benar tanha anil fasyai wal munkar mencegah dari yang keji dan munkar lagi pula pada sisi lain itu implementasi kita perlu Allah. Ini Ramadan, kita perlu Allah. Allah sendiri se-Asia enggak ada yang sujud, Allah enggak berhenti jadi Tuhan. Kita perlu Allah. Pada saat kita perlu Allah, contohnya adalah Rasul. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah mendapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Entah beliau kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Kita bengkak juga karena asam urat. yang dosanya sudah diampuni ini kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud tingkat saya perlu Allah kalau ayat Allah sudah bicara gempa di mana-mana angin puting beliung banjir makin merata longsor menjadi-jadi teroris ditangkap tapi kompor meleduk tabung gas jadi bom nat di mana-mana Seratus tahun kita bangun selesai oleh gempa tiga menit Seratus tahun kita bangun selesai oleh gempa tiga menit kita perlu Allah salat disiplin waktu puasa Ramadan disiplin makan dan minum barang halal pun bisa ditunda alangkah baiknya kalau pejabat-pejabat negeri kita ketika dilantik yang dibaca nawaitu saumaghadin nunda dulu lah, tempe boleh maghrib tahu boleh maghrib pejabat mau pakai mobil mewah boleh nanti kalau ekonomi sudah agak bagus rakyat sudah enak nafasnya kadang-kadang pejabat-pejabat kita kalau dilantik yang dibaca sebaliknya Allahumma lakasumtu doa buka puasa yang dibaca bayangin orang buka puasa itu kan rakus apa saja disikat namanya orang buka puasa balas dendam mumpung boleh mumpung situasinya memungkinkan mumpung situasinya mengizinkan terjebak pada perasaan seolah-olah situasi mengizinkan terjadilah proses degradasi jadi saya percaya bahwa Bulan suci Ramadan membentuk kepribadian setiap pribadi muslim dengan ibadah puasa yang dilaksanakan. Asal dia tidak terjebak pada rutinitas. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah bilang puasa itu kan tiga kelas. Pertama saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Asal sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks, dia merasa dia sudah puasa. Panca indranya tidak ikut puasa kakinya tetap jalan ke tempat yang nggak bagus telinganya tetap nguping matanya tetap ngelihat kupingnya tetap nggosip ah saya sih nggak ngomongin orang saya cuma ngedengerin kok sama itu namanya join orang kan bisa ngomong gara-gara ada yang dengerin coba ngomong sendirian kalau nggak diobatin <laughs> ya kita agak batasilah Ramadan sebaiknya sih di luar Ramadan juga dampaknya itu karena apa ini zaman zaman entertain ini zaman orang pandai membangun pencitraan orang pada pinter bikin bungkusan Ramadan membangun kecerdasan ini zaman orang pada pinter bikin bungkusan sehingga nilai jadi bias Sementara masyarakat kita memang cepat heran, gampang kagum. Coba sekarang kiai sama dukun tipis bedanya. Eh bener. Kadang-kadang saruh kita ini. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, nggak jelas urusan. Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai pakai helm ketahuan. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini so, apa puasa membangun kepribadian kita sebagai seorang muslim. Itu pertama, disiplin. Yang kedua, kepekaan. Ini yang luntur sekarang. Sekarang banyak orang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Ini. Ini kalimat bersayap. Merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Merasa pintar sering bikin orang jadi sombong tapi pintar merasa itu melahirkan kebijakan nah puasa membangun kepekaan oh nggak enak lapar padahal sebentar maghrib datang lapar hilang haus lenyap saudara-saudaramu yang terkapar di kolong jembatan orang-orang tua jompo yang merintih kelaparan tiap hari merasakan seperti itu janda-janda tua kalau yang muda sih udah banyak aja penyantunnya Tiap hari merasakan seperti itu. Dari situ tumbuh kepekaan. Kepekaan melahirkan kepedulian. Dan kepedulian melahirkan kebersamaan. Ini juga penting. Kepekaan membentuk kepedulian. Kepedulian membangun kebersamaan. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Kalau kita berpangku tangan atas kesulitan saudara kita natu, jangan heran pada saat kita kesulitan Allah berpangku tangan juga terhadap kita. Nauzubillahi min dzalik. Kepekaan. Yang ketiga, ulet dan tahan uji. Ini kan yang hebat. Kita nggak mau makan bukan lantaran nggak ada makanan kita nggak mau minum padahal di sekitar kita banyak minuman itu yang dahsyat kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi ganyang korupsi itu nggak istimewa karena saya nggak punya kesempatan korupsi tapi orang yang punya kesempatan ada peluang dan dia sanggup mencegah diri itu yang jihad dan banyak orang berantas korupsi, ganyang korupsi cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu naik dapat kesempatan lebih gila korupsinya dari yang dia teriakin. Yang namanya jihad itu kalau ada peluang. Makanan banyak, minuman banyak, waktu bisa dicari. Kan puasa kalau ibadah lain kita nggak bisa pura-pura kan. Sholat, pura-pura sholat pasti ketahuan. Pura-pura sedekah, apa yang mau dikasih? Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Dulu ada jamaah haji kapal pesawat rusak. Transit di Singapura, penumpang boleh turun tiga hari istirahat, dia lupa balik ke pesawatnya. Akhirnya orang ke Jeddah dia tetap di Singapura. Musim pulang haji pulang juga dia ke rumah beli gamis lah di Terabang. Disambut orang dengan tangisan, bakarin petasan, ditanya Bang Haji bagaimana di Mekah? Masya Allah, Mekah Cina melulu katanya. Ya terang aja orang Singapura. Jadi ibadah lain tuh nggak bisa pura-pura, pura-pura sholat kelihatan, pura-pura pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa gampang. Tengah hari masuk kamar makan, luar kamar bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin belaga miring. <laughs> Kenapa lo? Lo puasa. Bisa pura-pura. Tapi kan tidak kita lakukan karena nih, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah, saya berdua, yang ketiga Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup itu sumber daya kontrol yang paling efektif. Akhirnya saya mau rumuskan pertama dasar panggilan melaksanakan ibadah puasa adalah iman. Ini fondasinya. Yang kedua, Puasa melahirkan disiplin yang tinggi dan kepekaan yang membentuk kepedulian, kepedulian akhirnya melahirkan kebersamaan. Mari kita puasa zahir dan batin. Amin. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz dan pemirsa Tifan dimanapun berada, tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Zainuddin MZ. Semoga uh, tidak ada halangan apapun yang bisa mengganggu puasa kita. Insyaallah sampai malam takbiran nanti. Baiklah. Kira-kira kalau kita bicara halangan kira-kira di jalur Gaza sana ada halangan atau tidak pada saat menjalankan bulan suci Ramadan ini? Kita lihat dulu tayangannya bersama-sama kabar terbaru dari Newsroom. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahman, saya berasal dari Tangerang. Nama saya Muhammad Humaini, asal saya dari Kalimantan Barat. Saya ingin berterima kasih banyak kepada orang tua saya, ibu saya yang bernama Nur Aiza dan bapak saya yang bernama Mahyar dan segenap kepada para sanak saudara saya dan teman-teman saya yang telah memberikan saya kebahagiaan selama ini. Saya ingin beri terima kasih kepada orang tua saya karena bisa menyekolahkan saya di pondok pesantren Darun Najah ini. Selama di pondok, saya mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama yang tidak bisa saya dapatkan di luar pondok dan juga mendapatkan teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa. Ya. Kami, Kami mengucapkan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Satunya dari Tangerang, satu dari Kalimantan ya. Luar biasa kesan baga bagaimana uh, mereka bisa ada di Ponpes ini. Baiklah pemirsa TV One, uh, uh, setelah ini Anda bisa menda berebutan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tentunya di kuis interaktif Anda bisa menghubungi nomor telepon di 021 737 2612 ya. Ada di bawah sini. Ya, sekali lagi 021-737-2612 untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, eh, Damai Indonesiaku Ramadan 1431 Hijrah akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Iya pemirsa kembali lagi di Damai Indonesia Ku Ramadan 1431 Hijriah dan uh, sekarang sesuai dengan janji saya 1 juta rupiah untuk Anda apabila Anda bisa menjawab pertanyaan dari kami dan langsung aja hubungi nomor telepon 0217372612. Sepertinya sudah ada yang masuk ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Habibi di oh. Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau Pak Palembang ya, Pak ya? Iya, oke. Okay. Iya, Wong Kitogalo. Oke Bapak, satu juta rupiah nih Bapak kalau bisa menjawab pertanyaannya Pak ya. ya. Ap Apakah yang membatalkan puasa? Tuh, gampang kan? A. Gosok gigi B. Makan C. Semua salah Yang mana Pak? Ya makan lah, oke okay. Ya iya, makan lah, ya Ya, satu juta rupiah tentunya untuk Bapak Dan hadiah ya, ini dipersembahkan ya, oleh untuk kualitas gigi dan gusi sehat berkelas, pasta gigi dan malfos daun siri. Sebentar lagi waktu imsak. Jangan lupa sikat gigi, sikat gigi dan berkumur dengan pasta gigi dan mouthwash daun sirih dari Mustika Ratu. Disebabkan oleh untuk kualitas gigi dan gusi sehat berkelas, pasta gigi dan mouthwash daun sirih. Iya selamat dari Lubuk Linggau tadi ya Bapak Habibi 1 juta rupiah Ternyata kita masih ada Delia di sini Vokalis dari Ekute Delia Iya, iya. Bisa cerita sedikit gak tentang pengalaman religi kamu nih Selama kamu hiduplah selama di sini Sampai bisa menjadi seorang Delia Ekute um, Saya punya Eh, pengalaman ya mungkin saya mau cerita sedikit juga sama teman-teman semua di sini bahwa aku dulu uh, pernah melakukan kesalahan yang menurut saya uh, itu adalah kesalahan terbesar gitu dalam hidup saya selama ini. Jadi waktu itu uh, aku masih SMA dan kesalahannya adalah nggak nurut apa kata orang tua, terutama uh, kata ibu saya gitu karena kebetulan aku deket banget sama mama gitu kan. Jadi Eh, mama sebagai teman curhat, sebagai sahabat. Jadi cerita apapun sama mama gitu. Uh, termasuk dengan termasuk cerita uh, teman yang sedang dekat gitu misalnya. uh, kayak gitu. Dan waktu itu mungkin yang namanya feeling orang tua ya, feeling seorang ibu itu perasaannya kuat ya. Kuat ya. Jadi mama, aduh mama um, nggak boleh lah, aku nggak boleh berteman gitu dan tapi menurut saya ah saya benar gitu, saya merasa saya sudah besar dan saya bisa bisa tahu mana yang benar, mana yang baik dan mana yang tidak gitu dan akhirnya saat itu saya bertengkar bertengkar besar gitu dengan orang tua saya dan um, setelah berapa lama kemudian saya baru tahu dan baru baru kejadian di depan mata saya sendiri gitu bahwa apa yang uh, orang tua saya ucapkan itu ternyata benar ya. gitu dan di situ saya langsung langsung merasa berdosa sekali, bersalah sekali. Saya langsung minta maaf nangis sama orang tua saya, sama mama saya dan saya juga uh, minta maaf sama Allah gitu ya karena ya Allah saya sudah membuat uh, mereka sedih gitu, membuat orang tua saya menangis dan mungkin mereka juga sempat uh, berpikiran yang tidak-tidak juga terhadap saya gitu. Saya benar-benar melakukan kesalahan terbesar dan itu menjadi pelajaran terbesar banget juga buat saya sampai sekarang ini. Iya. <laughs> Terima kasih gitu. Delia, pemirsa. Penuturan dari Delia tadi semoga bisa menjadi suri toladan untuk kita semua ya Bahwa orang tua itu peran pentingnya sangat penting ya Jadi harus ada komunikasi yang erat antara anak dan orang tua. Baiklah pemirsa, tiba juga kita di pujung acara dan semoga saja dengan menyelami makna Ramadan kali ini kita mampu menebar kebajikan di mana makna tidak hanya sekedar makna, tapi kita mampu memanenkan di kemudian hari. Pemirsa, jangan lupa Saksikan terus Damai Indonesia Ku Ramadan setiap harinya dari jam 3 pagi sampai jam setengah 5 pagi selama bulan suci Ramadan tentunya dengan ustadz-ustadz pilihan dan insya Allah besok kita akan hadir di Pondok Pesantren Aziyadah Kampung Tanah Klender Jakarta Timur bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Baiklah untuk penutup akan um, dipimpin doa oleh Kiai Haji Mahrus Amin selaku pemimpin dan juga pendiri dari Ponpes Darun ini. Dan untuk itu, saya Ferry Ardiansa undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menekan ibadah puasa. Tafadhol Ustaz.